Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru, kitab baru yaitu kitab Syurutus Salah. Syurutun itu jamak daripada syarat. Menurut arti bahasa, syartun adalah alamatun. Makanya dikatakan asyratus sa'ati, asyratus sa'ah karena tanda-tanda alamatul kiamah. sebagaimana yang dikatakan oleh Allah ay eh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis saati ayyafsu zina di antara tanda kiamat adalah merajalelanya perzinaan bahkan hampir dihalalkan dan ini sesuai yang telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih <clears throat> dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khomer, dan musik. Jadi syartun syurutun asyratun itu maknanya al-alamah eh tanda-tanda nah kenapa dikatakan syartus salah karena di sini alamatu sihhatis salati biwujudiha karena wujudnya itu sebagai tanda keabsahan kesempurnaan salat Makanya definisi para ulama di dalam mendefinisikan asyarat ay ma yalzam min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Artinya segala yang melazimkan tidak adanya sesuatu itu ya tidak ada asyarat adamul masyrut contoh wudhu sebagai syarat al-masyrut adalah salat. Maka kalau tidak ada syarat yaitu wudu, maka adamul masyrut yaitu as-salah. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yaqbalu salata salatan bighairi tahurin karena tuhur ini syarat. Allah tidak akan menerima solat seseorang tanpa ada sesuci. Dan wala, wala yalzamun min wujudihil wujud. Artinya, wujudnya syarat tidak melazimkan wujudnya masyrut. Contoh, syarat solat adalah menutup aurat. Barang siapa yang enggak menutup aurat, tidak ada salat. Ma yalzam min adamihil adam. Wala yalzam min wujudihil wujud. Artinya, keberadaan nutup aurat, adanya nutup aurat tidak melazimkan adanya salat. Adanya wudhu tidak melazimkan adanya sholat. Artinya, orang itu kalau wudhu tidak lazim harus sholat, kan gitu. Artinya kalau orang itu nggak wudhu, sholatnya tidak sah. Tapi orang yang wudhu belum tentu harus sholat kan gitu. Ini zam min wujudihil eh, min, min uh, eh, wujudihi al wujud. La yalzam min wujudihi al wujud ay wujudu al mashrud. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Uh, perlu diketahui bahwa syarat salat itu ada yang sifatnya umum dan ini mencakup seluruh ibadah, ada yang secara khusus. Adapun yang umum jelas al-Islam wal bulugh wal aql. Kecuali haji tidak disyaratkan harus al-bulugh. Artinya orang yang ingin solat harus muslim. Orang yang ingin puasa harus muslim. Kalau nggak muslim, nggak sah sholatnya, nggak sah puasanya. Makanya tidaklah diterima ibadah dari orang kafir. Sehingga Al-kafir laisa ahlan lil ibadah. Makanya kalau ada orang non-muslim, orang kafir berkorban nimbrung ke masjid ngasih kambing, ya kambingnya nggak sah menjadi sembelian biasa saja. Adapun buluk uh, tidak sah ibadah anak yang masih kecil sebelum tamyiz. Adapun umur-umur tamyiz yaitu umur tujuh tahun, enam tahun ini sudah sah. Dan yang selanjutnya adalah al-aql yaitu berakal. Barang siapa yang gila tidak akan diterima. Ini uh, masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathatin. Catatan pena diangkat oleh Allah dari tiga orang. Maksudnya, kalau melakukan atau tidak melakukan, tidak dihitung oleh Allah, tidak masuk ke dalam hisab. Yang pertama adalah uh, anil majnuni hatta yafiqa dari orang gila sampai sadar. Wa anis sobi dari anak kecil hatta yahtalima sampai balik sampai ihtilam. Dan yang terakhir adalah wa anin na'im wa anin na'imi hatta hatta yastaiqidha. Jadi orang tidur sampai bangun. Adapun sekarang syarat-syarat khusus sholat adalah Nomor satu, istiqbalul kiblah. Keduanya, satrul aurah. Ketiganya, at-taharah minan najas. Keempatnya, at-taharah minal hadas. Najis sama hadas itu beda, kan, ya. E, dituntut artinya, e, bersih dari hadas, ia baik kecil maupun besar. E, bersih dari najis, ia baik sekarang ini menurut istilah syafi'iyah, ada mukhaffafa, ada mutawasito, ada mughallabah. Yang kategori najis mukhaffafa adalah kencingnya anak kecil laki-laki yang sebelum umur dua tahun masih minum ais asi. Yang mutawasito adalah kotoran kita, orang dewasa. Yang mughalladah dikategorikan oleh asyawafi adalah uh, apa namanya najisnya anjing atau babi. Terus kemudian uh, yang selanjutnya uh, syarat uh, eh, salat ya setelah itu adalah kita ada sebagian ulama masukkan an-niyah tetapi yang sahih adalah niat itu masuk kerukun ya kerukun inilah syarat-syarat yang nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama yaitu hadas yang diangkat di dalam hadis ini. An Ali bin Talq qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis sholata." Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Pendengar sekalian Ali bin Talak, Ibnul Mundir, Ibnu Qais As-Suhaimi ya, adalah seorang sahabat yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi yang menukil dari imam kurunya yaitu Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari la na'rifu minhu illa hadzal hadis eh, Talak adalah seorang sahabat yang katanya Imam Bukhari tidak meriwayatkan kecuali hanya hadis ini. Namun disebutkan oleh Imam Mubarak Furi yaitu Abdurrahman bukan Safiyur Rahman yaitu uh, penulis kitab Tuhfatul Ahwal di Syarah Sunan At-Tirmidzi uh, menukil dari beberapa ulama bahwa eh, Tolak, eh, Ali bin Tolak itu meriwayatkan tiga hadis di antaranya hadis yang ada di dalam babul wudu yang dimana dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya sedang sholat menyentuh tidak sengaja kemaluan saya. Apakah batal wuduk saya? Rasulullah SAW mengatakan tidak, karena itu daging seperti daging-daging yang lainnya. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Tolak. Tetapi, di dalam riwayat itu bukan Ali bin Tolak, tapi Tolak bin Ali. Ya, kalau begitu di sini disinyalir adalah bapaknya, ya, Tolak ibn Ali karena di sini Ali bin Tolak bin Ali. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fi salati" Dikatakan kalimat fasa adalah kentut yang tidak berbunyi. Karena kentut itu ada dua macam yang berbunyi namanya durad dan yang tidak berbunyi namanya fusa. Itu ini kalimat bahasa Arab diambil dari dari hakikatnya. Ya karena kalau eh, kentut yang suara kan biasanya drut, durat, yang fusa, fasan <laughs> gitu ya. Nah ini dua-duanya disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yakbalullahu la yakbalullahu salata man ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seorang yang berhadas sampai wudu Ada orang Yaman, Hadratul Maut, Hadrat Maut yang menanyakan, "Wamal hadas?" Ya Rasulullah. Qala, Al-fusa'u wad-durad. Nah, al-fusa dari kalimat fasa, yaitu kentut yang tidak bersuara. Itu tapi baunya kadang nyengat. Dan kentut yang bersuara, durad, yaitu kentut yang bersuara, eh, ini bahasa ya, bahasa. Dan ini juga hadis sekaligus sebagai penguat. Walaupun di sini memang hadis ini diperselisihkan di antara ulama walaupun yang mensahihkan lebih banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dan di antara yang mensahihkan adalah Imam Ibnu Hibban dan juga minal mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahul eh, ini rahimahullahu taala. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di antara para ulama mutaakhirin yang menghasad mengatakan bahwa hadis ini sah adalah Abdullah Al-Basam di dalam kitab Tawdihul Ahkam dan intinya sebagaimana yang telah di, di, dijelaskan oleh para ulama dan di sini ada syawahid di antara syawahid yang telah saya hadirkan tadi di dalam Sahih Bukhari dan juga ada syawahidnya ada di dalam Sahih Muslim sehingga hadis ini kita fonis hadisun sahihun insyaallah. Nah, kalau sekarang hadis ini hadis yang sahih. Ada suatu yang unik yang perlu kita sampaikan di sini. Kenapa hadis ini adalah hadis kaitannya dengan syurutus sholat, tapi diturunkan di dalam imam eh, eh, diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Ar-Radha' eh, itu di, di dalam kitab Ar-Radha' ya yeah? secara umum di dalam kitab Isyratun Nisa dan di sana dikasih bab karohiyatu ityanil mar'ah fi duburiha dilarang, dibenci mendatangi wanita di duburnya. Kenapa pendengar sekalian? Karena lengkapnya hadis ini bunyinya idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wa idza ya uh, terus kemudian wala ta'tu nisa'an fi a'jazihin ya Janganlah di antara kalian mendatangi wanita di duburnya. Jadi nampaknya Imam Al-Bukhari lebih menekankan pemenggalan hadis ini pada belakangnya. Sementara imam-imam yang lainnya seperti Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan juga yang lainnya itu lebih menekankan kepada at-taharah, as-salah. Dengan demikian saya ingin uh, kasih komentar sedikit tentang masalah mendatangi wanita haramnya, mendatangi wanita di duburnya. Pertama, hadis banyak sekali yang melarang, mengharamkan eh, seorang laki-laki suami menggauli istrinya, mendatangi istrinya di duburnya. Di antaranya adalah mal'unun man ata imra'atan fi duburiha terkutuk bagi laki-laki yang mendatangi perempuan maksudnya istrinya apalagi orang lain <clears throat> di duburnya Kemudian <clears throat> hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ini etika isyratun nisa Bagaimana menggauli wanita mempergauli secara baik <clears throat> yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf bermuasyarahlah kalian ke <clears throat> dengan wanita itu dengan cara yang ma'ruf <clears throat> pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada sebagian ulama ya di antaranya adalah Muhammad ibnu Ishaq sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam <clears throat> Ibnul Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadi membolehkan suami mendatangi istrinya di duburnya. Dia menukil beberapa dalil tapi dibantah oleh para ulama di antaranya beliau membantah bahwa setelah saya tanya kepada ulama alim yang lebih akbar maka mereka menjawab kalau sekarang wanita yang sedang haid tidak boleh digauli karena adanya kotoran yaitu darah. Padahal kotoran itu hanya sementara. Bagaimana kita mendatangi suatu tempat yang kotoran itu permanen terus ada? Lebih diharamkan. Perlu diketahui pendengar sekalian, kita dilarang mendatangi istri pada saat haid bahkan diharamkan di dalam Islam. <clears throat> Karena semata-mata di antaranya ilahnya adalah wujudnya kotoran yaitu darah. Sehingga kita dianjurkan ya jangan sampai eh, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian mendekati mereka <clears throat> sampai dia bersuci. Kalau sekarang kotoran yang hanya sementara yang suatu ketika akan bersih. Yang memang tempatnya itu adalah tempat yang dihalalkan oleh Allah sebelum ada kotoran darah tersebut. Bagaimana dengan tempat yang di situ kotoran permanen? Terus ada yang memang tidak layak dan memang bukan tempat harus seperti yang telah ditegaskan oleh Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah tempat ladang kamu pada tempatnya dari mana saja yang penting di tempatnya yaitu al-wiladah yaitu tempat keluarnya uh, keturunan yaitu tempat kita melahirkan regenerasi yaitu tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah sedikit menyinggung masalah kaitannya lafadz wala ta'tu nisa fi janganlah kalian mendatangi wanita di duburnya merupakan suatu perbuatan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mal'unun man ata imra'atan fi duburiha dan juga banyak hadis yang menegaskan sepadan dengan itu intinya itu perbuatan dosa besar dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap kaum muslimin Nah sekarang kita uh, menyoal masalah yang terkait dengan hadas. Rasulullah SAW mengatakan di sini ida fasa ahadukum fis salah. Jika di antara kalian uh, ngentut di dalam solat, <clears throat> falyan sorif, hendaknya keluar dari solat. Ini tidak bertentangan dengan hadis uh, Aisyah eh, di mana jika di antara kalian dalam solat kena mimisan atau yang lainnya, hendaknya dia wudu kemudian falyabni uh, ala maka namin solatihi, hendaknya membangun solat yang dulu keluarnya itu di berapa. Kalau pas keluar apa, ini uh, eh, apa darahnya ya atau ini itu pas rekat kedua maka hendaknya dia berwudu tidak berbicara kemudian kembali lagi untuk sholat lagi tidak mengawali dari awal tetapi langsung sholat pada saat dia keluar tadi itu rekat keberapa hadis ini nampaknya bertentangan dengan hadis ini di mana Rasulullah SAW menganjurkan kalau sudah kentut keluar apa saja itu, uh, eh, sorif, terus kemudian memulai dari awal. Kita dudukkan, tidak harus kita pertentangkan, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Itu, man asabahu uh, qai'un aw ru'afun fi salatihi, falyansarif, summa yatawadda, wal thumma Eh, wala yatakallam sumal yabni as-salah eh, ala ma kana alaih. Itu hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu, tidak perlu kita benturkan dengan hadis Rasulullah SAW, "Idza fasa ahadukum fi salati yansarif wal yatawadda wal yu'idis salah." Barang siapa yang sekarang ini kentut di dalam solatnya, hendaknya dia berpaling, kemudian hendaknya berwudu, kemudian mengulangi solatnya. Mengulangi dari awal. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini bukan berarti kita mentolerir. Orang-orang yang ragu-ragu. <clears throat> ya. Kadang-kadang ada rasa mungkin ada kayak kencing keluar tapi tidak atau kentut keluar tapi tidak. Dalam keadaan seperti ini katanya Rasulullah SAW ada hukum lain. Makanya di dalam suatu lafad hadis man wajada harakatan fi duburiha ya ahdasa amla أو لا يحدث، أو لا يحدث فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع ريحا أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Barang siapa yang menemukan suatu yang kayak-kayak ada gerakan, kayak-kayak hadas atau tidak, maka pada saat itu jangan keluar sampai betul-betul mendengar suaranya kentut atau men mendapatkan baunya kentut. Artinya, kalau hanya ragu-ragu saja, itu maka jangan diikutin dan tidak masuk ke dalam hadis ini, karena hadis ini idha fasa, betul-betul kita yakin keluar kentut. Adapun tentang masalah kondisi yang hanya ragu-ragu, maka jangan diikutin, jangan diteruskan. Wallahu alam bishawab sorry hendaknya keluar wal yatawadda hendaknya wudu wudu seperti sebelumnya wal yu'idis shalah dan barang siapa tolong dicamkan barang siapa yang dalam keadaan salat berhadas keluar kentut maka lalu, eh, lalu diteruskan salatnya maka di samping salatnya tidak sah ini adalah penghinaan ini merupakan suatu istihza yatala'ub main-main terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar sekalian saya ingatkan, ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Ibadah adalah satu ungkapan e, di antara beberapa ungkapan untuk merealisasikan konsekuensi tauhid. Kalau memang begitu, ibadah ini ada aturannya pasti dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk e, mentaati Allah, mentaati Rasul, ya. Kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan larangan-larangannya. Di antaranya larangan adalah jangan diteruskan sholat sementara dalam keadaan kita kentut. Dan itu adalah istihza nah al-istihza wallahu alam bisawab. Ini hal-hal yang ingin kita ingatkan dalam masalah syurutus salah uh, eh, supaya menjadi maklum dan supaya menjadi hal yang apa namanya uh, penguat buat kita semuanya agar kita semakin menjaga keabsahan sholat kita agar kita menjaga kekhusyuan, keutuhan dan kesempurnaan solat kita insya Allah. Demikian, uh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Langsung saja kita buka tanya jawab uh, di antara para pendengar mungkin berkali-kali pertemuan ya melayangkan pertanyaan baik lewat uh, telepon atau SMS hmm. tidak sempat kejawab. Hmm. Pada malam hari ini kita insya Allah berikan waktu yang agak luas untuk diskusi insya Allah. Nah. Nah, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah memaparkan uh, pembahasan uh, eh, kodimah pertama dari syurutus sholat yang beliau sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya untuk kesempatan malam hari ini. Kami persilakan Anda hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk yang pertama kami angkat terlebih dahulu dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dari mana? Ini Bapak Arsyad di Cakung. Silahkan ya. Pak Arsyad. Iya, ini mau nanya itu Iya. Itu masalah sholat ini, ini masalah sholat ya, Iya, Pak Iya. Ini ada yang bilang katanya di ini ada masjid dekat masjid itu pas dekat itu itu ada kuburan katanya emang nggak boleh atau gimana? Ya? Ada kuburan? Oh, iya. Uh -uh. Uh, di sebelah mananya Pak Arsyad? Di, di pas di dekat di sampingnya persis gitu. Di sampingnya. Uh. Iya. Berdekatan gitu. Iya. iya. Apakah hal ini eh, menyebabkan uh, sholatnya tidak sah begitu Pak ya? Iya iya. Nah hmm. terima kasih Pak Arsyad, iya. jazakallah khairan. Iya. Nah. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. silakan. Hadirin eh, ikhwas kalian yang dirahmati Allah. Perlu diketahui bahwa kuburan dan masjid tidak pernah bisa kumpul. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk la'natullahi alal alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah SAW mengutuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburannya Nabi menjadi tempat ibadah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW, Inna shirarin nasi man tudrikuhu sa'atu wahum ahya wa man ittakhadha qubura anbiya wa man ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Tahdhirus Sajid. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang menemui kiamat dalam keadaan hidup dan orang yang menjadikan kuburan para nabi menjadi tempat ibadah alias masjid. Sekarang yang menjadi permasalahan kalau masjidnya dulu, eh maaf, kalau kuburannya dulu baru masjidnya. Ini ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Tahdiru Sajid mutlak haram dan solatnya tidak sah. Karena orang tersebut mendapatkan kutukan la'natullahi alal yahud. Seperti kutukan yang telah ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang meninggal dunia itu mengingatkan akan bahaya kuburan ini. Bahkan dia berdoa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan dalam lafaz lain disebutkan Allahumma la taj'al qabri ida. Artinya id itu dikunjungi secara rutin, bolak-balik, secara uh, seremonial yang permanen Umpamanya, setiap bulan rojab, setiap ini, selalu ada rutinitas untuk mendatangi kuburan. Ini namanya id. Dan Rasulullah SAW membenci itu untuk kuburan beliau dan otomatis adalah kuburan-kuburan yang lainnya. Dengan demikian kalau sekarang ada kuburan kemudian di situ dibangun masjid, maka sholatnya tidak sah dan dikutuk serta haram pelakunya. Tidak uh, apa namanya mendapatkan pahala bahkan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas-nas tadi yang telah saya sampaikan. Adapun kalau sekarang masjid dulu baru kuburan, maka di sini tafsil. Intinya secara umum sholat di masjid yang ada kuburannya, tapi masjidnya dulu baru kuburannya nyusul, maka hukumnya haram namun kalau sah tidak ini adalah tafsil. Kalau kuburannya di depan maka itu hukumnya haram dan sholatnya tidak sah karena ini berdasarkan atau masuk ke dalam larangan Rasulullah la tusallu ilal kubur janganlah sholat menghadap kuburan. Adapun ketika kuburannya kanan kiri atau belakang maka haram tapi hukum sholatnya adalah sah. Oleh karena itu, dalam bentuk apapun kita harus menghindar dari kuburan, dari masjid yang ada kuburannya. Baik itu kuburannya ada di samping kanan, kiri, depan atau belakang. Karena kita telah mm, mendapatkan suatu apa namanya eh, dosa, bukan mendapatkan pahala dari sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Demikian untuk Bapak eh, Arsyad ya, semoga bermanfaat dan selanjutnya ada Bapak Fahri di Bumi Serpong Damai di Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fahri. Nah, yeah. Iya. Fahri silakan Pak. Uh, eh, Anda mau nanya itu Ustaz yeah. dalil salat apa? Uh, Qobliya Ba'diyah ya pada saat Jumatan. Yeah. Apakah ada disunahkan gitu ya? Oh, cukup. Terus ah. itu ah. apa doa di antara khutbah itu Ustaz apakah benar ada dalilnya itu? Hmm, ya, ya. cukup ya. Cukup, Terima kasih ya. Pak Fahri. Tentang masalah sholat qabliyah tidak ada. Yang ada adalah sholat sunnah tahiyah atau sholat sunnah mutlak. Adapun tahiyah dalilnya pernah ada orang yang datang. Rasulullah sedang khutbah. Langsung duduk maka disuruh berdiri oleh Rasulullah dan melakukan sholat. Adapun sholat sunnah mutlak selagi tidak pas matahari terbenam atau di tengah atau terbit atau ba'da asar atau ba'da subuh maka dipersilahkan untuk sholat dua salam dua salam. Adapun ada orang yang meyakininya ada sholat sunnah qabliyah Jum'ah, artinya sebelum sholat Jum'at, dan biasanya letaknya antara adzan yang dua itu, maka ini merupakan suatu perkara yang harus kita tinggalkan. Ini suatu perkara yang harus kita hindarkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuntun kita untuk hal itu dan salafus soleh tidak memberikan contoh praktik di dalam kehidupannya. Sementara Ibnu Kathir menegaskan, walau kana khairan lasabakuna ilaih, kalau seandainya itu baik, maka mereka akan mendahului kita. Karena kata Imam Malik, apa yang dianggap agama oleh mereka buat kita juga agama dan kalau tidak dianggap agama oleh salafus soleh, mereka-mereka yang telah menulis kita sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi bagian dari agama. Adapun tentang qabl ba'diyahnya setelahnya ada berdasarkan hadis yang juga uh, dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad dan kesimpulannya disimpulkan oleh para ulama juga uh, ada riwayat tentang uh, solat ini uh, dua, ada riwayat lain empat, maka digabungkan oleh para ulama kalau solatnya itu di masjid ba'diyahnya maka empat rekaat dengan dua salam dua salam tapi kalau solatnya di rumah cukup dengan dua rekaat itu al jam'u baina ad dalilain wallahu alam bisawab nah kemudian uh, kami angkat selanjutnya dari penelpon yang ketiga ada Bapak Putra Pohan di Depok kami silakan assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz mau ya. nanya nih ya silakan Pak ini ya Pak Ustadz kan hmm. eh, istri saya kan lagi hamil nih. Ya. Yeah. Sewaktu hamilnya dua bulan hmm. dia minum obat yang tidak dianjurkan oleh dokter gitu. Iya, aduh. Iya, Karena ya. waktu itu kan nggak sempat ke bidan. Mm -hmm, itu dia punya nazar Pak Ustadz. Nah, nazarnya seperti ini kalau seandainya bayinya sehat gitu. -hmm uh, dia ingin memberi uh, sedekah kepada anak yatim. Pertanyaannya? nazarnya itu dibenarkan nggak menurut Wah, syariat cukup ya pak ya, ya terima ya, kasih makasih, pak Ustaz ya. nah. ya assalamualaikum waalaikumsalam uh, tentang nazar ada ikhtilaf di antara ulama ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan mubah ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram tapi wallahu alam bisawab aslinya hukum nazar itu dilarang Jangan nazar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innahu la yustakhraju illa minal bakhil. Itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Wa innahu la ya'ti bi khairin. Itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita sudah menadar, kalau kita sudah melakukan, maka memenuhinya hukumnya wajib secara sepakat. Artinya, tidak ada perbedaan di antara ulama. Kalau sudah nazar, wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka harus membayar kafarot. Itu ya, kafarotnya dengan memerdekakan budak. Kalau tidak bisa memberi makan atau pakan 10 orang, kalau tidak bisa puasa tiga hari berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang eh, sudah begitu banyak masuk melalui pesan singkat ya. dari beberapa pertanyaan yang kami jama berkaitan hmm. dengan penjelasan Ustaz mengenai ah. uh, masjid di dalam kuburan ataupun hmm. hmm. kuburan di dalam masjid. Hmm. Uh, bagaimana halnya dengan masjid Masjid Nabawi yang di ya. dalamnya yeah. terdapat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasan yeah. uh, yang uh, roji dan yeah. yang sarih dari hal ini? Silakan. Ya, yeah, ini subhat yang harus saya jelaskan tuntas dan mungkin agak sedikit panjang nggak apa-apa. Nah, Uh, pendengar sekalian kaum muslimin saudaraku yang tercinta yang se eh, yang dirahmati oleh Allah. Perlu diketahui bahwa membangun atau mengubur ya, membangun masjid di atas kuburan atau mengubur mayit di dalam masjid tidak mengenal tempat termasuk di Masjidil Haram di Masjidin Nabawi adalah tidak dibenarkan. Tapi perlu kita ketahui dulu sejarah kronologi kenapa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di masjid. Secara asli, tolong dicamkan bahwa kuburan Rasulullah SAW pada saat dikubur tidak bisa kita katakan Rasul dikubur di dalam masjid. Itu catatan pertama. Karena ketika Rasulullah saat dikubur, rumah Aisyah itu belum menjadi masjid dan belum masuk ke dalam bagian masjid. Ini jawaban subhat yang pertama. Sehingga kuburan Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dalil jadikan patokan bolehnya mengubur orang di dalam masjid. Karena ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur, pada saat Rasulullah SAW dimakamkan, pada saat itu rumahnya masih statusnya rumah tinggal Aisyah dan bukan masjid dan tidak sama sekali masuk ke dalam bagian masjid. Kemudian yang kedua yang harus kita camkan. pada masalahnya kuburan Rasulullah. Seperti yang telah ditegaskan dalam satu riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwa tidaklah ada nabi meninggal kecuali dikubur di tempatnya itu. Oleh karena itu, kenapa kok harus di rumahnya Aisyah? Jawabannya adalah karena memang setiap nabi itu dikubur di tempat nyawanya dicabut. Dan ketiga, ketika ada per polemik penguburan Rasulullah SAW, apakah Rasulullah dikubur di tanah terbuka atau tak tertutup? Maka laki-laki yang dikhawatirkan oleh salafus soleh di antaranya adalah sahabat-sahabat senior terutamanya adalah Aisyah. Kalau diletakkan di tempat terbuka, maka dikhawatirkan terjadi pengkultuskan orang datang se seenaknya kapan saja sehingga terjadilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyembah kuburan Rasulullah dan Rasulullah SAW sendiri berdoa, "Rabb Allahumma la taj'al qabri yang yu'bad." Ya Allah, janganlah jadikan kami, kuburan kami sebagai berhala yang disembah. Maka untuk demi apa namanya melaksanakan tuntutan Rasulullah SAW. Ya Allah janganlah jadikan kuburanku ini adalah berhala yang disembah. Maka ketika itu pendapat terfokus mengubur Rasulullah di dalam bangunan itu lebih aman, lebih maslahat daripada di tempat terbuka. Dengan demikian, sudah cocok semakin klop. Pertama, tidaklah ada nabi melainkan dikubur di tempat nyawanya dicabut. Yang kedua, lebih aman daripada syirik dikultuskan orang tanahnya diambil, dipakai berbagai macam e, tabaruk dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya e, bisa terkontrol dengan baik dan kita di dalam rangka untuk E, menjaga apa yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah janganlah jadikan kubur apa namanya kuburanku itu satu berhala yang disembah. Selanjutnya pada saat penguburan Rasul eh, maaf pada saat uh, proses perluasan Masjidin Nabawi sehingga rumahnya Aisyah masuk ke dalam bagian masjid maka pada saat itu para ulama dan beberapa sahabat yang masih tersisa dan tabiin-tabiin yang senior menentang, menolak dan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Mekah, apa yang terjadi di Madinah itu tidak bisa menjadi serta-merta menjadi dalil kita untuk membenarkan suatu tindakan. Lah kalau kita menemuin orang di Mekah nyopet, apa nyopet itu benar? Ah, kalau kita menemukan umpamanya ada orang yang melakukan zikir aneh-aneh di Mekah atau mungkin ada orang sufi di sana, apakah sufi itu benar tidak? Tolong dicamkan kebenaran itu bukan diukur Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Mekah atau Madinah, tapi kebenaran adalah diukur dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala wa ajma'as sahabah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang telah para ulama ijma itulah yang menjadi patokan agama. Bukan sekarang ini e, situs, bukan keadaan kondisi lapangan, bukan sekarang ini yang terjadi di Mekah dan Medina. Ini tolong kita camkan. Kebenaran dasarnya bukan Mekah Medina. Kebenaran itu dasarnya bukan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Walaupun kita tidak ingkarin, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi adalah tempat yang suci. Mekah disucikan oleh Allah, Madinah disucikan oleh Rasul. Tapi tolong untuk mengukur kebenaran tetap semua harus disetandarkan, dinilai oleh Alkitab was Sunnah. Makanya Allah mengatakan, مِنْ min فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ apa-apa yang kalian perselisihkan di dalam masalah hukum agama, masalah apa saja, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, lihat walaupun sekarang ini masuk ke dalam Masjidin Nabawi, tapi pemerintah uh, sekarang uh, terutama pemerintah Saudi yang Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan satu rahmat, memberikan satu barokah dan memberikan suatu balasan terhadap jasa-jasa para ulama yang mengawal Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan tauhid dan siap setiap saat untuk membasmi kesyirikan di sekitar Mekah Madinah, kebid'ahan di sekitar Mekah Madinah dan penyimpangan-penyimpangan terhadap uh, Mekah Madinah ini diantisipasi, dikontrol sehingga di antara kontrol itu masjid itu dibikin tertutup, uh, maaf, uh, makamnya Rasulullah dibikin tertutup, dan dulu di zaman-zaman masih pemerintahan Turki yang tinggi itu kubahnya di, di, dihilangkan dan ditinggalkan Shibron sebagaimana saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diletakkan tiga tembok ya pagar kuburan, tembok kuburan. Kemudian setelah itu tembok masjid dan orang dihindarkan untuk sholat menghadap ke situ. Bahkan e, tidak ada satupun celah untuk menghadap ke, ke kuburan. Dengan demikian antisipasi ini minimalisir terjadinya pengkultusan kesyirikan dan kesalahan serta larangan Rasulullah untuk sholat menghadap kuburan. Termasuk kuburan Rasulullah nggak boleh. Ini penjelasan tentang kuburan Rasulullah SAW. Allah alam. Nah, Ustaz, uh, tampaknya semakin menarik perbincangan kita, Ustaz. Yeah. Hmm. Dan begitu banyak pertanyaan yang akan yeah. kita angkat, namun kita akan jeda dan akan yeah. rehat beberapa menit ke depan. Jangan kemana-mana, para pendengar. Anda bisa menyimak kelanjutan dari acara kita dari sesi tanya jawab bersama Al Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin setelah kami jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي لإسماعيل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku. dan aku beribadah hanya kepadanya dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingatnya. banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam saudaraku seiman Dimanapun anda berada kembali bersama kami dalam acara soal jawab pada pembahasan syurutus sholat bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafirullah Ta'ala. Tapi Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang uh, datang melalui pesan singkat kembali. Yeah yang uh, berikutnya dari Al-Akh Abu Hanif di hmm. Kuningan Jakarta Selatan yeah. yang bertanya Barakallahu fikum Ustaz iya. apabila uh, kita sholat uh, di saf yang terdepan yeah. kemudian uh, mau buang angin yeah. bolehkah uh, ditahan ataukah meneruskan sholatnya karena konsekuensinya apabila batal dia akan susah untuk keluar dari uh, saf uh, dan menuju tempat wudhu bagaimana penjelasannya? Uh, menahan kentut itu kalau memang bisa ditahan normal itu masih batas ambang sah. Iya. Tapi kalau sekarang tarik ulur, ya tahan tekan tahan tekan, maka ini tidak boleh. Mm-hmm. Karena Rasulullah SAW mengatakan la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan mm-hmm. atau wala yudafi'ul akhbathaini. Uh, Tidaklah tidak ada solat bagi orang solat di depan makanan dan tidak ada solat bagi orang yang nahan mudafa'ah. Mudafa'ah itu eh, apa namanya tarik lagi teka ini mau keluar lagi tarik tarikan sehingga di sini akan mengganggu kekhusuan solat. Kalau memang seperti itu kita keluar. Adapun tentang masalah kekhawatiran mungkin penanya kalau kentut keluarkan ganggu lewat soft-soft jamaah tersebut Jawabannya adalah tidak ada masalah. Kita melewatin orang sholat depan orang sholat berjamaah itu tidak tidak ada masalah. Dalilnya pernah Abdullah ibnu Abbas yang ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika saat Rasulullah berjamaah sholat di Mina maka dia menyelinap di tengah di sela-sela jamaah itu di sop-sop itu hmm. tidak dilarang atau tidak ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. karena apa sutrohnya jamaah itu adalah mengikuti sutrotul imam hmm. dengan demikian kalau memang tarik ulur maka sebaiknya dikeluarkan kemudian tidak ada masalah setelah itu kita sholat lagi hmm. namun tak kalau sholatnya jumaah tolong dicamkan yeah. kalau sholatnya jumaah kan otomatis kita batal Iya. Kita wudhu, setelah kita wudhu ternyata tidak menemukan sholatul Jum'ah, maka solatnya adalah solat duhur empat rekaat, hmm. bukan dua rekaat ya. Hmm. Tolong dicamkan tuh. Nah, Mohon. Nah, nah, dan ini pertanyaan juga dari Bapak Ahmad di Tangerang dan hmm. Pak Yudi di Bogor, semoga bermanfaat. Yeah. Selanjutnya pertanyaan dari Umur Royan Ustaz di Cimanggis. Yeah. Yeah. Ustaz, apakah memberikan ASI kepada anak kita itu bisa membatalkan wudhu Ustaz? Mohon penjelasannya. Uh, ini ada suatu hal yang menarik ya. Ada satu kaidah as-saumu batalama dakhal dan as-salatu batal ma kharaj. Jadi puasa itu yang membatalkan apa yang masuk dan solat itu membatalkan apa yang keluar. Namun tidak semua yang keluar dari tubuh manusia itu pada akhirnya membatalkan solat. Di antaranya adalah mimisan tidak membatalkan solat. Eh maksudnya tidak membatalkan wudhu. E, begitu juga sekarang ini. Nah, kalau sekarang pertanyaannya tadi, pada waktu sholat mm, e, eh, netain anak gitu ya kayaknya? Uh, Atau sebelum sholat uh, oh. mungkin sudah mendapatkan air wudhu kemudian mau Apakah sholat, membatalkan itu? Nah, enggak, apa-apa, enggak, ada apa -apa. masalah. Jadi hmm. termasuk keluar air susu, keluar ing, keluar ingus, keluar ini hmm. eh, tidak membatalkan. Hmm. Yang membatalkan itu makhraja minas sabilain, hmm. apa yang keluar dari dua jalan aja itu yang membatalkan. Ah, hmm. Ya, Allah. Nah, demikian untuk ya, Ibu Royan di semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan Ibu Khairiyah yang berada di Utan Kayu, ya. Jakarta ya. Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Eh, ya. Baru kali ini saya mengalami ini ya Ustadz yang haid gitu ya Ustadz. Iya loh sebelumnya haid itu ya, bagaimana selama ini belum pernah so, ini terjadi ini loh Ustadz saya tuh bingung ini apakah uh, darah hadoh atau darah haid gitu ya enggak ibu umurnya berapa sekarang uh, saya udah 39 tahun sebelum sebelumnya enggak pernah haid Uh, enggak, normal biasa aja Ustaz gini ya. Uh, saya biasa head itu eh, enam uh, hari ya, enam hari hmm, cuti. Hmm, nah baru kali ini tuh saya mengalami enam hari cuti. Setelah itu uh, dapat cuti tiga hari kalau nggak salah ya Ustaz tiga iya. hari. Kemudian head lagi sampai dengan tujuh hari baru bersih pagi tadi itu. Hmm. Itu nah, apakah nah, uh, termasuk? sebentar Bu. Ya? Pertanyaannya darahnya yang sekarang ini kemarin mirip darah head atau tidak? warnanya, baunya? Eh, coklat kehitaman gitu. Enggak, Ibu eh, uh, eh, bisa kan biasa head. Iya. Kira-kira sama enggak dengan darah-darah head yang sebelumnya? Sama, Ustaz. Sama ya? Sama. Oke, okay, udah cukup. Ya, terima kasih. Ada. Jadi hanya cuti tiga hari, kemudian uh -huh. dapat lagi sampai dengan tujuh hari. Ya, cukup ya, Bu ya. Iya, ya, ya. terima kasih, Bu. Ya. Karya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pendengar sekalian, terutama penanya yang dirahmati Allah Perlu diketahui bahwa head itu bisa maju, bisa mundur. Bisa berubah banyak, bisa berubah sedikit. Jadi tolong dicamkan. Tidak ada satu kelaziman head itu permanen hari jumlahnya dan waktunya. Kadang bergeser maju, kadang bergeser mundur, kadang banyak, kadang sedikit. Dan Tulang juga dicamkan. Menurut pendapat yang sahih, tidak ada satu ukuran minimal jarak antara head satu dengan head yang lainnya. Artinya, head kemudian masa suci, kemudian head lagi, itu tidak ada masa ya eh, apa namanya minimalnya. Walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i batasnya 15 hari. Artinya gini, kalau seandainya sekarang orang tersebut head suci, terus kemudian ternyata head lagi, kurang di bawah dari uh, kurang 15 hari maka ini tidak dinyatakan haid. Namun menurut pendapat yang sahih yang kuat tidak ada batasan minimal suci itu harus berapa. Tapi intinya adalah al-ibratu bidima yang kita buat patokan adalah darah. Artinya kalau darah itu memang mirip head, ciri-cirinya head, maka kita tetap hitung head walaupun jaraknya tadi ibu cuma tiga hari atau empat hari sudah keluar lagi. Karena ini bisa kondisi badan, bisa kondisi kesehatan, Kadang-kadang uh, orang itu nggak keluar sama sekali. Eh, kadang-kadang eh, ada orang yang keluar tapi sedikit, bahkan kadang cuma sehari, setengah hari, tapi kadang tiga hari, kadang sepuluh hari. Ini semuanya yang kita pegang adalah warna darahnya, ciri-cirinya. Selagi ciri-ciri head itu ada, ya, dari mulai merah kelam walaupun kadang-kadang bercak tapi mungkin disertai mules atau baunya anyir intinya wanita lebih tahu tentang kondisi itu maka kita hitung itu adalah darah head dengan demikian tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh berhubungan suami istri sampai dia bersih. Hmm. Kalau sudah bersih, mandi, kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Wallahualam. Nah. Tapi selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ada Bapak Firman di Cakung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan ya. Pak. Silakan Pak. Saya menanya masalah sholat subuh ini Ustaz. Iya iya. Ah. Sholat subuh kan itu orang kan di daerah saya tuh pakai kunut semua apa uh, memang uh. pakai kunut apa yang kita apa kita ikut menampung apa gimana apa mengikuti imam apa diam uh. saja Pak. Iya iya. Nah, cukup ya, Pak. Terima kasih Pak Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa kunut itu ada tiga macam. Yang dua sunnah, yang tiga adalah bid, yang satunya adalah bid'ah. Yang sunnah pertama kunutul witr. Dikatakan oleh uh, Husain allamani Rasulullah SAW doa al kunut fil witri. Allahumma dini fi man hadait. Adapun kunut yang kedua yaitu kunut nazilah Inilah yang ditegaskan qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya yang dimaksudkan adalah kunudun nawazil. Adapun kunut yang ketiga adalah kunut bid'ah, adalah kunut yang dilakukan pada waktu salat subuh seperti yang telah dikatakan oleh Abu Malik Al-Asja'i Ketika dia tanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa tahun bersama Ali di Baghdad. Apakah mereka kunut? Maka bapaknya menjawab, Ayya bunayya muhdas, wahai anakku itu perkara yang diada-ada. Namun, dengar sekalian, kalau seandainya kita sholat imamnya kunut, maka bagaimana sebaiknya? Ini ada beberapa sikap yang diberikan oleh para ulama' Tapi saya lebih memilih tidak kunut itu lebih utama daripada mengikuti mereka ngatong atau mereka kunut. Kenapa alasannya? Eh, inna majulil imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti kalau itu sunnah. Kalau itu lurus, kalau itu benar. Tapi kalau menyimpang, maka tidak ada kelaziman untuk mengikutinya. Tapi uh, uh, yang mengatakan nggak uh, apa-apa ikut juga, e, beralasan ketika ada salah seorang imam pada zaman e, dahulu Anas bin Malik pernah sholat di imam yang sholat subuh itu lima rakaat. Anas bin Malik tetap ikut juga walaupun menyelisi sunnah. Ini e, hujah ya. Sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada ininya, tapi wallahu alam bisawab tidak mengikuti itu lebih rojeh. Hmm. Allah a'lam. Baik. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk yang berikut ada Bapak Syamsul di Cimanggis. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Ustaz mau nanya ini Ustaz apa tuh itu kayaknya ya Ustaz ya. Apa punya kebiasaan ini? Nah. Apa keluar kencing? Keluar kencing ya, ya, setelah kayak kencing. merasa apa? Anyang-anyangan Eh, bukan seakan-akan kencing tapi pernah saya cek tuh kayaknya kok kering jadi ragu itu Ustaz hmm. ada keraguan Pak ya masa yeah. Iya. itu gitu tak juga gitu Ustaz bagaimana kalau sampai Pak merasa sesuatu dalam perut itu tapi kita tahan ya kan lalu sudah itu aman apa enak gitu Ustaz ya nah. cukup ya Pak ya, ya terima kasih ada ada lagi ya cukup Pak Ustaz ya, ya terima kasih najis termasuk membatalkan sholat enggak? Iya. Yeah. Bukannya ada di itu Ustaz apa ketika Rasul sholat waktu pakai sadar ya kan dapat dua rakaat terus di apa sadarnya yeah. uang itu ya terjadi mengulang atau gimana Ustaz? Iya, yeah, yeah. yeah, terima kasih Pak Syamsul iya. jazakallahu yeah. Silakan Ustaz. Ya, pertama tentang masalah was-was. Rasulullah SAW mengatakan ya'ti syaitanu ahadukum fi salatihi fayukhayyal annahu kharaja syai'an wa lam yakhruj. Fa idza ya ahdatsa syai'an au fa idza uh, siapa yang merasakan hal itu fala yansarif an salatihi hatta yajidu sautan uh, hatta yasma'u sautan au, jid, au jadi setan itu mendatangi di antara kalian di dalam solatnya. Dihayalkan seakan keluar, tapi tidak. Ya, faida wajadukum eh, wa idza ahadukum syai'an fi salatihi eh, dzalik eh, fi salatihi jika di antara kalian mendapatin seperti itu di dalam solatnya, fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu riha. Ya mendapatin suara atau ini kan eh, apa baunya. Dengan demikian, kalau sekarang Bapak uh, ternyata tadi saya mendengar kadang saya lihat kering, ini berarti was-was. Jangan diikuti. Dan solusinya kalau seandainya kita itu kena was-was, kita percikin aja dan lalu kita sholat, insya Allah sholat kita sah. Tapi kalau memang betul-betul keluar dan itu adalah penyakit, maka saran saya adalah berobat, ya berobat uh, agar apa namanya penyakit tersebut uh, hilang. Tapi kalau seandainya tidak dan kita kebawa was-was, maka hendaknya jangan diturutin karena itu syaitan yang datang kepada kita untuk merusak kita oh, merusak solat kita. Allah a'lam Nah, Ustaz, selanjutnya kami angkat dari penul, dari pesan singkat kembali saja yang yeah. sangat banyak sekali untuk yeah. di malam hari ini dari Pak Wahyu di Bogor dan uh, Pak Hisham di eh, Bekasi Timur yang bertanya, eh, Ustaz banyak di antara kami yang melihat, eh, yang memahami bahwasannya boleh bagi makmum masbuk menjadi imam bagi makmum yang lainnya untuk sholat berjamaah yang hmm. kedua. Apakah hal ini ada dalilnya Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. al jamaah itu jamaah ini ada ikhtilaf di antara ulama. Apakah boleh kita mengadakan jamaah setelah jamaah? Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu akan memecah belah jamaah muslimin di dalam masjid tersebut. Tetapi Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan perpecahan umat tidak sekarang dipicu dengan adanya jamaah setelah jamaah. Bahkan di sana pemicunya lebih besar dan pemicu yang lainnya lebih banyak. Oleh karena itu, kata beliau, solatul jamaah ba'dal jamaah dibolehkan. Dan di sana ada beberapa satu athar yang bisa digunakan sebagai pegangan. Di antaranya pernah ada dua orang, eh maaf, ada orang yang tertinggal tidak sol, eh, eh tidak bisa mengikuti solatul jamaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ala ahadukum yatasaddaq ala hada adakah di antara kalian mau sedekah dengan orang ini? Kemudian selanjutnya eh, tentang masalah jamaah di dalam jamaah itu secara umum tidak ada satu syarat sahnya jamaah itu tidak ada jamaah jamaah lagi. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang makmum masbuk, kemudian setelah itu diikutin orang uh, salat berikutnya, maka hal itu tidak mengapa. Tidak apa-apa berarti bukan berarti dilazimkan, dianjurkan, dia disunahkan karena pada akhirnya orang yang tertinggal dari sholatul jamaah yang berusaha untuk hadir maka dia sudah ditulis oleh Allah mendapatkan pahala sholat jamaah walaupun dia tidak tidak sholat jamaah setelah itu bahkan sama sekali tidak menemukan mendapatkan pahalanya seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya man tawadda'a thumma atal masjida fawajadan nasa qad sallu kana lahu eh, a'tahu Allah lahu ajra man sallaha au syahidaha la yanqusu min ujurihi syai'a barang siapa yang wudu di rumah kemudian datang ke masjid menemukan orang sudah salat jamaah maksudnya, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang sholat dan menyaksikan sholat jamaah. Tidak kurang sama sekali dari pahala sholatul jamaah tersebut ya wallahu nah, a'lam bisawal. Baik, masih dari pesan singkat dari uh, saudara ya, saudari Ana di Bekasi. Ya. Mohon penjelasan dan uh, yang lebih jelas lagi mengenai batasan aurat wanita di dalam sholat Ustaz. Apabila sudah pakai pakaian dan jilbab yang syar'i kemudian pakai kaos kaki Apakah harus eh, juga dengan menggunakan mukena sehingga yeah. kita mendapatkan sahnya salat? Bagaimana? bagaimana? Uh, eh, pertama, uh, uh, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah sama telapak di hmm. dalam solat. Wajah dan telapak tangan. Ini di dalam solat. Yeah. Eh, tanpa ikhtilaf di antara para ulama. Hmm. Adapun di luar solat, uh, maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka sama telapak bersama ikhtilaf di antara ulama. Maksudnya adanya ikhtilaf apakah menutup muka sama ini wajib. Oleh karena itu, aurat wanita di dalam solat berbeda lagi aurat wanita di luar solat. Nah, tentang masalah sekarang uh, menutup kaki kalau sudah pakai kaos kaki. Wallahu alam bisawab. Uh, ah, sebaiknya ya, sempurnanya ya, kita tutup ya, kita tutup kaki kita dengan sarung, dengan apa saja atau mukna yang putus itu karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepada Ummu Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali dari penelpon kami angkat uh, untuk yang berikut ada uh, Abdul Aziz di Cinere, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, Pak Ustaz ini mau yeah. bertanya, uh, saya barusan baru ikutin kajian ini sih ya. Iya. Ini di daerah kita ini kan masih banyak sekali uh, sholat subuh ini pakai kunut gitu ya. Itu yeah. Iya. pemahaman dari mana sih Pak Ustaz? Mm -hmm. Dan Cukup, ya, terus ya, Pak. kita sebaiknya ikut uh, eh, angkat tangan apa iya. sidakap apa biasa aja gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, terima kasih Pak Aziz Abdul Aziz. Uh, terima kasih Bapak yang dirahmati Allah tentang masalah asal usul kunut subuh. Eh, ini adalah pendapatnya Imam ash shafii Di mana dari hasil analisa hadis Rasulullah SAW, qanata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, hatta faraqad dunya yang dimaksud adalah qunut subuh. Adapun ada lafaz qanata Rasulullah SAW Fis subhi, tambahan ini adalah tambahan tidak akurat, tambahan yang tidak bisa diterima. Sementara di sana ada hadis yang lebih sahih ada hadis yang walaupun statusnya mau mauquf tetapi maknanya adalah marfu karena itu hasil penglihatan hasil praktek yang dia dapat dari Rasulullah dari Abu Malik al Ashari tadi yang dia bertanya kepada bapaknya wahai bapakku engkau salat di belakang Rasul Abu Bakar Umar Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali apakah mereka kunut kata bapaknya Wahai anakku, itu perkara yang diada-ada. Nah, tentang sikap tadi, Bapak saya katakan, eh, wallahu alam bisawab, kita tidak usah mengangkat tangan dan cukup kita eh, seperti biasa, yaitu ketika meletakkan tangan pada saat bangkit dari ruko itu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian untuk uh, Pak Aziz di Cinere. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Muhri di Depok. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Pak Ustaz. Ya. Di tempat tinggal istri Ana itu. Ya. Uh -uh. Setiap tahunnya ada selamatan Pak Ustaz. Hmm. Nah, mereka motong kambing, hmm, terus yeah. kepalanya dipendem hmm. di pinggir-pinggir kampung gitu. Hmm. Itu kesepakatan satu kampung tuh Pak Ustaz. Nah, iya. kalau kebetulan anak pulang kampung, hmm. anak itu sholat jamaah di belakang mereka. Iya. apakah salat apakah sah sholat iya. anak ini Pak Ustaz? Iya. Itu pertanyaan anak, anak Pak Ustaz. Nah. ya, ah. terima kasih Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang yang menjadi imam adalah mereka yang melakukan prosesi itu, maka kita tidak boleh sholat di belakang mereka. Walaupun bukan kita memfonis mereka. Tolong dicamkan. Memfonis pribadi per pribadi. E, musyrik atau kafir merupakan suatu perkara yang harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya. E, tentang masalah bagaimana sikap kita, otomatis kita tidak sholat di belakang orang-orang yang melakukan perbuatan syirik akbar walaupun secara pribadi kita tidak bisa memfonis orang per orang anta musyrik anta kafir. Itu eh, apa namanya solusinya. Tetapi kalau sekarang yang menjadi imam itu hanya apa namanya ikut-ikutan. Bahkan mungkin karena tidak enak, mungkin karena hal-hal tersebut uh, dia lakukan karena berdasarkan kejahilan, maka kita dibolehkan untuk sholat di belakang mereka, ya. Tapi kalau dia adalah pelakunya, mereka adalah penebarnya, mereka adalah da'inya, maka tidak boleh sholat di belakang orang yang melakukan perbuatan syirik yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Wallahu a'lam bissawab. Nah, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk yang berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa dari mana, Pak? Dari Pak Widodo ya di Cimanggis. Nah, ya. silakan Pak Widodo. Ya ini Pak Ustaz. Ya. Ini, masalah hmm. hmm. kadang-kadang kan eh, kita kan pulang kerja kan nggak tentu ya yeah. jadi waktu pulang hmm. itu kita kadang nyari tempat uh, masjid yang ada tempat parkirnya gitu kadang-kadang oh di situ nggak ada tempat parkir jadi kita oh nyari yang sama aja yang ada tempatnya parkir gitu hmm. gini hmm. gimana karena nggak sedikit itu tempat <laughs> masjid yeah. di sini itu pertanyaannya ah, kira-kira apanya nih pak uh, boleh nggak maksudnya memilih-milih masjid seperti itu uh, uh, oh gitu uh, karena cari parkir yang luas uh, uh, karena uh, kan, gitu nggak tenang gitu karena yeah. sering iya. kehilangan yeah. kendaraan di masjid pun juga Iya yeah, cukup ya pak ya terima kasih pak ya. Widodo ya Waalaikumsalam silahkan. Uh, perlu diketahui bahwa itu adalah bagian daripada tawakal kita. Tidak bertentangan dengan tujuan kita untuk mengabdi solat ibadah kepada Allah. Karena pernah ada seorang sahabat yang dita yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta ini saya lepas tawakal atau saya tali?" Katanya Rasulullah SAW, "Iqilha summa tawakkal." Talilah kemudian bertawakal. Artinya kalau ikhtiar kita adalah usaha kita dalam rangka untuk mencari sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah maka hal itu bukan suatu yang terlarang dan tidak menafikan keikhlasan sholat kita insya Allah. Allah Nah, selanjutnya masih ada lima menit waktu kita saja. Iya, iya, Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ya. Yang berikut dari Umi Lutfi di Pondok Aren. Ustadz, saya mempunyai penyakit ambien hmm. yang kalau kambuh bisa berhari-hari mengeluarkan darah. -hmm, Apakah masalah. saya eh, boleh sholat eh, Eh, mungkin berjamaah dimaksud di sini yang kadang-kadang kalau di tengah-tengah sholat itu keluar darah mohon penjelasan Ustaz. Bagi orang yang seperti ini maka fattaqullah masata'tum bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu dengan cara e, pada saat mau sholat itu dibalut, dibersihkan dengan baik, kemudian dibalut. Dan janganlah berwudu kecuali setelah waktu masuk, ya, hmm. sholat itu masuk. Nah setelah waktu masuk adzan maka kita wudhu, kita sholat. Bahkan kita boleh jamak antara uh, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini solusi. Karena ini penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, apa namanya? Uh, kesembuhan ya dan memberikan obat karena ma'anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan bersamanya menurunkan obat insyaallah nah. ya Allah a'lam bissawab nah untuk selanjutnya kami angkat uh, dari uh, pertanyaan pesan singkat kembali hmm. uh, barakallahu fikum Ustaz saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai sholat dengan menggunakan penutup kepala Uh, apakah hal ini ada sunnahnya atau ataukah bagaimana hukumnya dari uh, dengan menggunakan penutup kepala? Uh, intinya kita berangkat dari firman Allah khudu, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Az-zinah maksudnya adalah segala sesuatu yang pantas untuk kita bawa ke masjid. Ada beberapa asar dari para sahabat dan tabi'in menganjurkan untuk menutup kepala karena itu bagian daripada wira'i. Eh, makanya di antara para ulama dulu ketika mendapati perawi-perawi hadis tidak menutup kepala itu merupakan suatu aib. Oleh karena itu kita anjurkan barang siapa yang masuk ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kelengkapan berhiasan, kelengkapan dandanan kita adalah kelengkapan yang kita berikan kepada uruf. Kalau sekarang uruf menganggap bahwa ketika kita sekarang pakai peci seperti ini, kemudian pakaian seperti ini, ini itu merupakan bagian daripada keutuhan dan perhiasan solat, maka masuk ke dalam firman Allah, khudu zinatakum inda masjidin, termasuk penutup kepala insya Allah. Ya, Allah ya. alam nah, Selanjutnya dari saudara Umar di Sawangan Depok yang bertanya, ya. Ustaz di masjid tempat saya uh, jika sholat berjamaah imamnya selalu memposisikan dirinya serong ke kanan sedikit, hmm. padahal kami se sebagai makmum uh, menghadap lurus ke, ki eh, ke kiblat hmm. ya. Hmm. Bagaimanakah dengan sholat kami ini Ustaz? Apakah sah atau tidak? Ya kalau serong sedikit saja maka insya Allah bisa ditolerir. Tapi kalau serongnya itu banyak maka jelas sholat ini tidak sah karena syarat istiqbalul kiblah itu tidak terpenuhi ya tidak terpenuhi oleh karena itu kalau hanya sekedar khafif kecil atau ringan maka insya Allah sholat anda sah dan anda tidak perlu mengulangi sholatnya hmm. Allah Kemudian dari pesan singkat kembali dari Umu Anah di Bogor yang bertanya, Ustaz apabila kita, kami sudah berwudu ya. kemudian yeah. mengeluarkan suara dari uh, jalan depan Ustaz, yeah. Ya. bukan dari belakang, uh, bagaimanakah wudu kami? Hal ini tidak termasuk bagian daripada fusaun. Ya, kadang memang betul ada beberapa wanita yang apalagi uh, apa namanya sudah hamil itu biasanya mengeluarkan angin dari kemaluannya Nah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak membatalkan wudhunya dan tidak membatalkan sholatnya dan sholat seperti biasanya. Karena hal ini tidak termasuk fusa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya. Karena namanya fusa itu hanya keluar dari dubur bukan dari kubul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nah, selanjutnya masih berkaitan dengan uh, uh, yang membatalkan wudhu. Bagaimana dengan keputihan Ustaz pada wanita? Apakah juga membatalkan wudhu Ustaz? Uh, keputihan uh, itu sudah kita bahas di dalam masalah toharoh. Uh. Ah tidak termasuk e, perkara yang telah dinyatakan sebagai najis dan mengganggu wudhu dan sholat. Walaupun harus kita bersihkan. Karena dalil-dalil yang berbicara adalah satu, e, madi, mani, e, kencing. Adapun sekarang ini e, keputihan, maka itu tidak masuk ke dalam e, apa namanya hal-hal yang najis dan juga membatalkan wudhu atau sholat seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan kemudian satu pertanyaan terakhir ya. tanya Ustaz uh di ah, ah, ah. malam hari ini dan ini juga uh, mohon kiranya untuk menjadi nasihat dari Ustaz bagi hmm. para pendengar dan juga kita semua. Ya. Uh, Ustaz saya sudah uh, alhamdulillah mendapatkan dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah beberapa lama. Hmm. Namun uh, rasanya uh, ada yang hampa di dalam diri saya. yeah. Ya. Uh, uh, sangat sulit untuk men uh, menerapkan ilmu yang saya dapatkan di dalam kehidupan hmm. saya. Hmm. Mohon nasihatnya agar uh, amalan saya bisa uh, uh, bisa dilaksanakan dengan ilmu yang telah saya dapatkan. Mohon. <coughs> Baik. Uh, pendengar sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa kita beragama akan mendapatkan manisnya beragama setelah kita amalkan ilmu itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Dhaqa iman. Akan menyisipin manisnya iman, man qala raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Raditu, ridha, rela, artinya lega hati menerima seluruh konsep, seluruh syariat, seluruh aturan titah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sikap ketundukan fala wa rabbika la yu'minun dikaitkan dengan kesempurnaan iman kita. Bahkan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin kau qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan memilih-milih dari putusan tersebut nah ini ini yang perlu kita camkan jadi tolong pendengar sekalian, kita tidak akan mendapatkan manisnya ilmu kalau ilmu itu tidak diamalkan. Dan ilmu yang betul-betul memberikan satu ketenangan jiwa adalah ilmu nafi sehingga eh, disebutkan eh, di dalam athar dari Al Hasanul Basri al ilmu ilman al ilmu fil qalbi dzaka al ilmu nafi ilmu yang di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat wa ilmun fil lisan ilmu yang cuma di lisan dzaka Uh, hujjatun ala sahibihi itu akan menjadi beban pemiliknya Inilah ilmunya khawarij. Inilah ilmunya orang yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'ana walam yablughu tarakhihim yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Jadi mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak sampai ke tenggorokannya. Artinya tidak membuahkan keimanan, kepercayaan, keyakinan, dan akhirnya melahirkan pengamalan, tapi hanya menjadi hiasan bibir maka orang-orang seperti ini layak mendapatkan Al-Qur'anu alaik, bukan Qur'anu laka, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika kita sekarang ini bicara masalah ahli sunnah, bicara masalah salafus soleh, bicara masalah kita ilmu Al-Quran dan sunnah, maka di sini ilmu tidak akan lebih manis lagi kalau kita tidak zakatin. Zakatnya ilmu adalah kita dakwahkan, Coba lihat bagaimana para sahabat, para tabiin ya, menyebarkan sampai beratus bahkan beribu-ribu kilo keluar dari kampungnya dalam rangka untuk menyebarkan dakwah. Bahkan pujian Rasulullah diberikan kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran kamu, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah dakwah merupakan suatu wadifatul rasul wan nabi. Tugas utama, profesi utama para rasul para nabi. Dakwah merupakan jalan ambiya wal mursalin. Dakwah merupakan suatu jalan yang menenangkan hidup kita. Dengan dakwah, kondisi lingkungan kita menjadi baik. Dengan dakwah, rumah tangga kita menjadi baik. Dengan dakwah, kita akan bisa memberikan pesan-pesan kebaikan ke alam semesta ini. Sehingga dengan baiknya alam semesta, dengan baiknya manusia, dengan iman dan takwanya mereka, maka bumi, langit akan mengeluarkan keberkahan sebagaimana yang telah disinyalir oleh Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa maka Allah akan bukakan keberkahan di atas langit dari atas langit dan keberkahan dari dalam bumi dan terakhir, saya pesan bahwa kehambaan seseorang itu biasanya ada konsleting di dalam batin. Tidak sinkron antara perbuatan dengan hatinya, antara lisan dengan hatinya. Kejujuran itulah ketenangan. Dan saya pesankan kepada Anda untuk membuat hati ini tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub dan dikir yang paling puncak adalah uh, membaca Al-Qur'an terutama pada saat kita mendengar faida quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun apalagi kalau kita bisa membaca merenungkan makna-maknanya maka Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakar ulul albab insyaallah kalau kita beragama seperti ini, kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Intinya, wal asri, Innal insana lafi khurs, Illa alladhina amanu. Maksudnya adalah ilmu an-nafi. Karena huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa Ilmu itu berpadu dengan amal soleh. Insya Allah akan membuahkan satu kedahsyatan di dalam hidup seseorang. Wa tawasau haq kita sampaikan kepada orang lain. Wa tawasau sabar atas gangguan di dalam berdakwah mengamalkan ilmu dan menyampaikan pesan-pesan Islam ini. Inilah yang bisa saya nasihatkan kepada diri saya dan pendengar sekalian dan ikhwani wa akhwati fillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah uh, eh, di atas as-sunnah. Karena di tengah badai banyak fitnah, maka tidak ada suatu yang bisa menyelamatkan kecuali al-iltizamu bisunnah. Makanya Imam Malik mengatakan, As-sunnatu kasafinati Nuhin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Wa man naja. Barang siapa yang naik pasti selamat. Insya Allah.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.